Aisyah mengatakan istadzana rahtun minal yahudi 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalu assamu 'alaika ada beberapa orang dari kaum Yahudi minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui beliau. Kemudian mereka mengucapkan assamu alaika. Bukan assalamu alaika tapi assamu alaika. Kalau assalamu alaika doa keselamatan, doa kesejahteraan. Sedangkan asamu alaika doa kecelakaan, doa kebinasaan. Bedanya tipis. Kalau assalam menggunakan huruf lam, lam alif, assalam. Kalau ini assam Meskipun bedanya tipis tapi dari segi makna jauh sekali. Qala faqultu bal alaikumus sam wal la'nah. Mendengar sekelompok Yahudi mengucapkan assamu alaika kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka Aisyah menjawab bal alaikumus sam wal la'nah semoga kecelakaan kebinasaan juga menimpa kalian berikut laknat jadi ada tambahan laknat jengkel Aisyah radhiyallahu taala anha kepada mereka Faqala ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha lembut, mencintai kelembutan dalam semua urusan. Ditegur Aisyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya jangan berlebihan. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, cukup dijawab dengan alaikassam atau alaikumussam. Tidak perlu pakai tambahan kata laknat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, mencintai kelembutan dalam semua urusan. Qultu awalam tasma' ma qalu Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Tidakkah engkau dengar wahai Nabi, apa yang mereka ucapkan tadi?" Qala kultu alaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa aku telah dengar dan aku pun telah menjawabnya dengan kata alaikum, alaikumussalam. Qala wa anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف وما لا يعطي على ما سواه masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Aisyah sesungguhnya Allah itu maha lembut mencintai kelembutan dan Allah akan memberikan sesuatu kepada kelembutan yang tidak akan Allah berikan kepada sikap kaku dan kasar dan tidak akan memberikan sesuatu kepada sikap yang lainnya. Dalam riwayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita pertama soal keadilan. Keadilan itu harus ditegakkan sekalipun terhadap kaum yang kita benci sekalipun terhadap musuh kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian bersikap tidak adil maka bersikap adilah karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menegakkan keadilan. Selain itu, beliau juga mengajarkan kelembutan, keadilan dan kelembutan. Dua hal yang kalau menyatu dalam diri seseorang, maka akan membuatnya menjadi orang yang bijak Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Di dalam hadis tadi Orang-orang Yahudi Mengatakan Assamu alaika Semoga kecelakaan Kebinasaan menimpamu Dari kalimat ini ada beberapa faidah penting Yang dapat disimpulkan antara lain Yang pertama Annal Yahuda qawmun bahtun Pertama, Yahudi adalah kaum yang bandel. Kaum yang bandel, kaum yang penuh dengan kebencian. Kaum yang selalu membuat kedustaan. Apa yang mereka ucapkan kepada Nabi adalah salah satu bukti kalau mereka sangat benci sekali asam alaika semoga kecelakaan kebinasaan menimpamu ya. kalau cinta kalau sayang tidak akan mendoakan kejelekan pasti akan mendoakan kebaikan tapi karena benci karena dengki yang sudah mengakar ya, dalam diri mereka maka ketika berjumpa ucapan yang disampaikan ucapan kecelakaan bukan ucapan keselamatan. Assam alaika. Faidah yang kedua azimu bughdil yahud lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam besarnya kebencian orang-orang Yahudi kepada nabi. Mereka sangat ingin Nabi celaka, Nabi binasa. Nah, cita-citanya hanya itu. Ya. Qala wa fihi annahu idza kana a'da'ul Islam yaqdahuna fi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi falaysa gharibin qadhuhum fil Islam aw fil Qur'an aw fi Nabiyil Islam ba'da mamatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila musuh-musuh Islam mencela Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam saat Nabi masih hidup, maka bukan hal yang aneh. Mereka akan mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela Nabi Islam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Saat masih hidup saja, celaan itu langsung ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih-lebih ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Jadi bukan hal yang aneh. Ya. Walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Wadda kathirun min ahlil kitab Lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran dan min indi anfusihim di surat Al-Baqarah 209 banyak dari kalangan ahli kitab mereka berangan-angan mereka bercita-cita kalau bisa setelah kalian beriman kalian menjadi kafir cita-citanya agar kaum muslimin ini menjadi kaum yang kafir. Kenapa? hasad dan min ang fusihim? karena ada hasad dengki ya, yang sudah menancap kuat dalam diri mereka. Nah, kalau ada karikatur yang menghina Nabi, karikatur yang menghina Al-Quran, bukan hal yang aneh itu terjadi. Sebab saat Nabi SAW masih hidup saja, sudah terang-terangan kebenciannya itu ditampakkan. Meminta izin saja Ya, ini meminta izin untuk bertemu. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang jelek. Asam alaika, bayangkan. Ya. Wajar kalau kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha sangat jengkel dan marah sekali apalagi beliau sosok perempuan. Biasanya dan rata-rata perempuan itu tidak sabar. Ya. Marah. Alaikumusam walakna ditambah Semoga kebinasaan, kecelakaan juga menimpa kalian dan sekaligus laknat. Kan begitu. Ya. Ulah kagok, laknat sekalian. Nah, Nabi SAW mencoba untuk menenangkan Aisyah. Ya. Supaya Aisyah tetap tenang. Ya Aisyah, inna innallaha rafiq. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut. Dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Nah, Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah Faidah yang keempat berikutnya Adalah Anna syani an-nabi huwal abtar Siapapun yang membenci Nabi Maka Dialah orang yang akan terputus Terputus apanya? Terputus segala kebaikan Kebaikannya Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Inna syani'aka huwal abtar. Di surat Al-Kautsar. Sesungguhnya orang yang membencimu atau siapa saja yang membencimu huwal abtar, dialah yang akan terputus dari semua kebaikan. Faqad Allah ta'ala amra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walau karihal musyrikun dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan eksistensi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau karihal musyrikun sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi akhir tafsir surat Al-Kautsar Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan di akhir tafsiran surat Al-Kautsar fatawahhamu jahlihim annahu sallallahu alaihi wasallam idza mata banuh inqata'a dzikruhu fatawahhamu mereka orang-orang kafir Quraisy mengira karena kebodohannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika meninggal putra putranya maka akan tenggelamlah segala pemberitaan yang menyangkut dia yang menyangkut Nabi. Wahasya wakalla. Ini tidak benar. Sekali-kali tidak terjadi seperti itu. Bal qad abqallahu dzikrahu ala ru'usil ashhad. Justru Allah Subhanahu wa taala semakin mempopulerkan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di halayak umum. Semakin dipopulerkan, bukan semakin tenggelam berita tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Orang-orang kafir Quraisy menduga kalau ada dari putra Nabi SAW yang meninggal dunia selesai. Nabi tidak akan disebut-sebut lagi oleh banyak orang. Tapi nyatanya tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala semakin mempopulerkan Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di depan halayak umum. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang yang bernama Asl, Asl bin Wa'il Inilah orang yang menjuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan abtar. Muhammad itu seorang yang abtar, seorang yang terputus apanya keturunannya. Kenapa? Karena ada putra beliau yang meninggal dunia. Disebut abtar Muhammad. Selesai sudah. Ya. Kenyataannya sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala semakin mengangkat ya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aujaba syar'ahu ala riqabil ibad Allah juga mewajibkan syariat yang dibawanya atas seluruh hamba mustamirran terus menerus ala dawamil abad selama-lamanya ila yaumil hasyri wal ma'ad hingga hari pengumpulan seluruh manusia salawatullah wassalamu alaih daiman ila yaumit tanad hingga hari kiamat nah Jadi kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah bahwa Yahudi termasuk pembenci Nabi Muhammad SAW dan urusan mereka akan terputus, terputus semua kebaikan kebaikan pada diri mereka. Siapapun yang menampakkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW nasibnya akan sama. Ya. Qala wa fihi 'azimu kaidi ahli dhalal wa annahum qad yu'dhuna sahibal haqq walau fi 'uqri darihi. yang terakhir adalah 'azimu kaidi ahli dhalal. Besarnya makar ahli dhalal. Orang-orang yang membawa kesesatan. Orang-orang yang membawa kesesatan, makar mereka besar. Karena tentu saja mereka sangat bersemangat mengajak orang kepada kesesatannya. Nah, kalau urusan ajak mengajak memang sudah menjadi naluri tabiat setiap manusia. Ada semangat untuk mengajak orang lain. Ya, kalau keadaannya jelek berarti semangat mengajak orang lain kepada kejelekan. Kalau keadaannya baik maka akan punya kesemangatan mengajak orang lain kepada kebaikan ahlul dalal orang-orang yang membawa pemikiran yang menyimpang yang sesat semangat merekrut ya, orang lain untuk ikut dalam golongannya sebagaimana ahlul hak juga sama ahlul hak akan berusaha berupaya mengajak manusia kepada kebenaran sehingga antara kebatilan, kesesatan dengan kebenaran itu akan terus saling tarik menarik dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ya. Kebenaran akan ada pengikutnya, kebatilan, kesesatan juga akan ada pengikutnya. Nah, wa annahum qad sahibal haq bahkan terkadang mereka ahlul dhalal orang-orang yang membawa pemikiran yang menyimpang itu yu'dzuna sahibal haq menyakiti para pembawa kebenaran walau fi uqri darihi sekalipun sedang ada di dalam rumahnya sekalipun orang yang berada di atas kebenaran itu sedang ada di rumah ya, ahlul baltil terus menyakitinya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar ya menyebarkan fitnah, isu ini, isu itu, dan seterusnya. Ya. Qala qawluhu allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Di dalam hadis tadi ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bunyinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut mencintai kelembutan dalam semua urusan. Ada faidah dari kalimat ini. Faidahnya pertama at-tarwi at-tarawi fil amri qabla al-qat'i fihi. Anjuran untuk mengurai persoalan sebelum memutuskannya. Mengurai persoalan sebelum memutuskannya ini penting ya. supaya tidak tergesa-gesa dalam menghukumi menghukumi sesuatu nggak boleh tergesa-gesa. Menyelesaikan sebuah persoalan jangan tergesa-gesa, harus diurai dulu persoalannya seperti apa, rinciannya seperti apa. Supaya ketika memutuskan sesuatu atau menghukumi sesuatu itu benar dan tepat. Nggak perlu tergesa-gesa, jangan terbawa emosi dan perasaan. Makanya Nabi ingatkan Aisyah dengan kalimat ini. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulihi. Tenang Aisyah. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu emosi. Ya. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, Tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Nabi dengan tenang mengatakan, saya dengar. Dan saya sudah menjawabnya. Apa jawaban Nabi? Wa'alaikum. Dan semoga kebinasaan, kecelakaan juga menimpa kalian. Gak ada tambahan laknat. Ya, Gak ada tambahan kalimat-kalimat yang lain. Nah, memang kadang ketika emosi itu tidak cukup satu dua kata yang keluar. Seseorang bisa mengeluarkan dua puluh kata yang semuanya jelek ketika emosi, ya kan? Lawan bicaranya hanya mengucapkan satu kata saja, tapi dibalasnya dengan dua puluh kata atau dua puluh satu kata koma lima. Bus, jawab terus. Bus, bla bla bla bla bla bla bla dijawab. Emosi. Coba kalau tenang, tenang. Apa sih yang diucapkan si Fulan? Begini begini. Oh, nggak perlu kamu balas dengan sekian banyak kalimat. Cukup saja dengan kalimat ini. Sudah cukup. Begitu. Nah, makanya harus at-tarawi fil amri qabla al Mengurai persoalan sebelum memutuskannya. Ya. Yang kedua, anna tarafuq fil umur mahmudun kama anna al-ajalata duna rifkin madhmuma. At-tarafuq fil umur, tenang dalam menghadapi persoalan. Ini sesuatu yang terpuji, mahmudun. Kama anna al-ajalata duna rifkin madhmumatun sebagaimana tergesa-gesa tanpa ada ketenangan adalah sebuah celak. Tercelak dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan idfa' billatihya ahsan cegah dengan sesuatu yang lebih baik nah. kalau dalam istilah Sunda itu ada bagaimana supaya cai herang laukna benang kan begitu ya nah. ya memang harus begitu tenang dalam menghadapi segala persoalan itu terpuji tergesa-gesa dalam menghadapinya ini malah tercelak tapi memang kebanyakan kita ya, sebagai manusia selalu tergesa-gesa. Nah. Khonabidin rahimani wa rahimakumullah Qawluhu inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi Fihi ithbatu sifatir rifqi wal mahabbah lillahi ta'ala Faidah yang ketiga Dari kalimat Tadi yang disampaikan oleh Nabi innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi isbatu sifatir rifqi wal mahabbah lillah. Adanya sifat rifq, sifat lembut wal mahabbah dan kecintaan bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah memiliki sifat rifq dan memiliki sifat mahabbah. Tentu saja Sifat ini sifat yang yaliq bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, tidak seperti yang ada pada diri manusia. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, Qala wa qawluhu wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Di dalam hadis tadi di akhir Nabi SAW mengatakan Allah akan memberikan sesuatu kepada sikap lembut yang tidak akan diberikan kepada sikap kaku dan sikap-sikap lainnya. Artinya sikap lembut itu mengandung sekian banyak manfaat, faidah dan kebaikan. Yang semua itu tidak ada pada sikap kaku ya nggak ada pada sikap kaku dan pada sikap-sikap yang lainnya fihi husulul khair birrifki lidda'i wal mad'u kama anna dharar al-unuf fi da'wati nas yahrumu da'i wal mad'u min khairin kathirin ada satu faedah sehubungan dengan kalimat itu Faidahnya adalah khusulul khair birrifqi lidai wal mad'u. Tercapainya kebaikan dengan adanya kelembutan. Kelembutan yang dimiliki oleh seorang dai dan juga kelembutan yang dimiliki oleh mad'u. Jadi baik dai maupun mad'u dituntut untuk memiliki sikap lembut. Kama anna al-unuf fi da'watin nas bagaimana akan tercapai bahaya karena sikap kaku dalam dakwah ya. di mana yahrumud da'i wal mad'u min khairin kathirin seorang dai dan mad'u akan terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang banyak makanya dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa Zana. wala yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelembutan itu eh, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, membuatnya menjadi indah dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Nah, Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah selanjutnya Hadis yang ke-11 Al-Hadithu Al-Hadi Ashar Qala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqab himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab fa utiya bihi yawman fa amara bihi fajulida. Faqala rajulun minal qaum Allahumma al'anhu ma akthar ma yu'ta bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tal'anu fa wallah ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dikenal namanya dengan Abdullah. Ia dijuluki Himaron. Wakana yudhiku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia biasa membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Berarti laki-laki ini lucu ya. kocak kalau bahasa kitanya. Selalu membuat Rasul tertawa. Memang ada orang yang tipenya seperti itu. Belum ngomong ketika ngelihat wajahnya saja sudah bikin tertawa. Ketika mengucapkan satu kata, ah, lebih-lebih lagi. Ya, majelis itu bisa pecah dengan tawa semua karena gara-gara kata-kata yang dilontarkannya. Ada orang yang seperti itu memang. Ya. Dulu di masa Rasul SAW ada ia biasa membuat Rasul SAW tertawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Namun Nabi pernah mencambuknya karena dia masih minum khamr. Ya. Suatu ketika dihadirkan dia, kemudian Nabi Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang untuk mencambuknya karena minum khamr, bangor nakal, bermaksiat. Faqala rajulun minal qaum hingga satu ketika ya, saat ia dicambuk ada orang yang berkata Allahumma anhu ya Allah laknatlah dia karena sudah sering sekali dia ini dibawa ke sini kemudian dicambuk Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata la tal'anu jangan kamu laknat dia. Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahuinya kecuali dia itu seorang laki-laki yang betul-betul nampak kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya keimanannya kepada Rasul, eh, kepada Allah dan Rasulnya itu begitu tinggi. Ya. Hanya memang kadang melakukan apa? Maksiat. Nah, melakukan kesalahan. Baik. Secara umum, hadis ini mengajarkan kepada kita soal bagaimana sebaiknya kita memperlakukan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Sementara dia seorang mukmin, nah. sementara dia seorang yang multazim, ya. berpegang teguh pada sunnah tapi melakukan apa? kemaksiatan. Nah. Qala qauluhu kana yudhik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi ada kalimat bahwa laki-laki tadi yang dikenal dengan nama Abdullah biasa membuat tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada faidah di sini. Faidah yang pertama samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gambaran betapa baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak marah saat ada orang yang ya secara tabiat memang kocak, lucu, Beliau sallallahu Alaihi Wasallam tersipu, beliau Wasallam tertawa karena melihat kelucuannya. Nah, ini gambaran dari akhlak, ya. kelembutan juga, ya. tidak menampakkan sikap yang kaku, kasar. Faidah yang kedua, ar-raddu ala man za'ama anna adh-dhahika mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar ada bantahan kepada orang yang memiliki anggapan bahwa tertawa itu secara mutlak tidak pantas bagi orang-orang yang berakhlak baik. Ada orang yang punya anggapan kalau seseorang itu akhlaknya baik jangan tertawa, kudu serius we, fokus aya pikasireun ge repeh we. Ditahan we. Sebab kalau tertawa, oh bisa merusak akhlaknya. Ini salah ya, keliru, dibantah dengan hadis ini. Nabi saja tersenyum, tertawa. Ketika ada seorang laki-laki yang memang biasa membuat beliau tertawa. Kalau ada sesuatu yang memang pika seriun, tidak terlarang bagi kita untuk seri. Jangan sampai ditahan atau di, di, ditunda nanti ketawanya. Ada pika seriun di luar rumah, diam nanti masuk rumah baru ketawa sendirian. Ini malah justru harus dibawa ke rumah sakit. Bahaya. Bahaya ada sesuatu yang bisa bikin tertawa, tertawa saja. Ya. Tertawa dengan ala kadarnya, tidak berlebihan tentunya. Nah, jadi sekali lagi di sini ada bantahan kepada orang yang punya dugaan, punya sangkaan bahwa tertawa itu secara mutlak tidak pantas bagi orang-orang yang berakhlak baik, tidak. Ya. Orang-orang yang diam, tidak pernah tertawa, itu bukan gambaran dari orang yang akhlaknya baik. Enggak, ya, enggak mesti begitu. Orang yang berakhlak baik adalah orang yang dalam pergaulan boleh dibilang supel gitu. Kalau bahasa anak budanya care katanya. Ya. Nabi SAW dalam bermuamalah dengan siapapun menampakkan kedekatannya. Ya. Nyaris tidak ada jarak. Ini beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa fihi anna ghalabat ad-da'abah 'ala ba'd an-nas la haraj fiha idza lam tadhamman mahdhuran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwi dzalika. Faidah yang ketiga adalah bahwa kelebihan bercanda pada sebagian orang la haraj fiha. Tidak dosa. Kelebihan bercanda pada sebagian orang tidak dosa ya. jika tidak mengandung hal-hal yang dilarang seperti apa seperti gibah seperti namimah seperti hinaan caci makian dan lain sebagainya jadi hukum asalnya bercanda boleh boleh nah, yang tidak boleh itu bercanda yang dalam candaannya mengandung perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang, seperti gibah, namimah, mengejek, ya, berdusta. Nah ini baru tidak boleh. Kalau bercanda dalam rangka tasliyah, tasliyah itu artinya hiburan, ya, nggak masalah. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bercanda satu dengan yang lainnya, mereka semua tertawa. Namun karena imanuhum iman mereka menancap kuat dalam jiwanya, lebih kuat dari menancapnya gunung di bumi. Nah, ini para sahabat, mereka bercanda, tapi keimanan mereka tetap membajak, menguat di dalam dada dada mereka. Mereka biasa saling lempar bitih. Bitih itu semangka. Saling lempar semangka. Sayang kan kalau di kita semangka aduh. Dipakai main semangka, saling lempar semangka. Bercanda, tertawa, bergembira. Nah, mereka seperti itu. Para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in yang keimanan mereka tidak perlu diragukan lagi kan begitu. Nah, makanya salah kalau ada orang yang punya anggapan orang yang beriman mah nggak boleh bercanda. Orang yang beriman mah harus serius. Ada tempatnya, kapan serius, kapan santai, ya. Nah, seseorang dituntut untuk menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Saat serius-serius di hadapan banyak orang menyampaikan sesuatu serius, tapi ketika di rumah bersama dengan keluarga, anak, istri, oh harus penuh dengan canda dan tawa. Kalau di luar serius, masuk ke rumah juga tetap serius, wah garing keluarga insya Allah garing nggak ada keharmonisan anak istri cuek anak-anak cuek suaminya juga sama kalau nggak ditanya nggak ngomong ya nggak pernah nanya juga nggak boleh seperti itu khairukum khairukum li ahli sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya sok sekalipun di luar serius tapi saat ada di dalam rumah ya ngobrol, ngomong, bercanda, ya, bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak, tanya, bergurau, tidak masalah, bikin mereka senang, bikin mereka bahagia. Nah. Dan sampai di luar suka bercanda, di dalam, uh serius, masya Allah. Ketika ketemu anak istri seperti ketemu musuh. Salah besar yang seperti itu. Jadi hukum asal bercanda boleh asalkan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Allah qawluhu la tal'anu fa wallah ma'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah Kemudian di dalam hadis <coughs> ada kalimat la tal'anu teguran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mendoakan laknat. La tal'anu jangan kamu laknat dia. Fawallah demi Allah aku tidak mengetahui keadaannya kecuali dia sebenarnya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena bisa saja seorang mukmin dia melakukan kemaksiatan, hal yang tidak bertolak belakang. Ya. Karena keimanan itu fluktuatif. Keimanan itu tidak tetap, kadang bertambah, kadang berkurang. Saat iman seseorang berkurang, bisa saja dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Beda halnya ketika imannya kuat. Jadi tidak bertolak belakang. Satu sisi dikatakan mukmin, tapi di sisi lain dikatakan bermaksiat. Hal yang wajar, bisa terjadi itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina saja saat ada iman dalam dirinya tidak akan berbuat zina. Ketika keimanannya melemah, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah. Saat ada seseorang yang mendoakan laknat kepada laki-laki tadi, yang jatuh dalam kemaksiatan minum khomer, Nabi menegur, la tal'anu, jangan kamu laknat dia. Ada faidah di sini, faidahnya pertama al-ingkaru alaman man khalafa <coughs> al-ingkaru ala man khalafa manhajal ingkar. Pengingkaran yang ditujukan kepada orang yang melakukan penyelisihan dalam metode ingkarul mungkar. pengingkaran yang ditujukan kepada orang yang melakukan penyelisah, penyelisihan dalam menerapkan metode ingkarul mungkar. Maksud si laki-laki atau seseorang yang mendoakan laknat itu ingin mengingkari apa? kemungkarannya karena dia suka minum homer ya, sudah berkali-kali bahkan akhirnya dia doakan apa? laknat tapi cara yang seperti itu salah. Ya, oleh karenanya ditegur oleh Nabi SAW, la tal'anuh, tidak perlu mencelanya. Karena memang mengingkari kemungkaran ada etikanya, ada adabnya, ya, ada syarat-syaratnya, ada ilmunya. Di antara etika atau adab ingkar mungkar pertama ikhlas, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, al ilmu harus punya ilmu Kemudian yang ketiga arifq. Lakukan pengingkaran dengan cara lembut, ya, tidak kasar. Kemudian sabar, sabar. Memang butuh sabar. Ya, tidak hanya sekali, tapi bisa jadi berkali-kali. Nah, berulang. Kemudian berikutnya memahami kesalahan yang dilakukan. Karena setiap kemungkaran tidak mesti sama dalam memberikan pengingkaran terhadapnya. Berbeda-beda disesuaikan dengan jenis kemungkaran itu. Makanya harus memahami jenis kemungkarannya apa. Ya. Supaya tidak salah dalam mengingkarinya. Taib. Faidah yang kedua, annahi wa anil la'ni bighairi haq. Larangan melaknat tanpa hak. Ya, larangan melaknat tanpa hak laknat itu bagi seorang mumin sesuatu yang serius karena doa doa ya, harapan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan latah ya. jangan latah, jangan mudah melaknat sedikit-sedikit, laknat sedikit-sedikit, laknat jangan. Faidah yang ketiga isti'malul hikmah fi da'watil mutalabbis bil ma'siyah. Metode hikmah dalam mendakwahi orang yang melakukan kemaksiatan. Harus menerapkan metode hikmah dalam menghadapi mereka, mendakwahi mereka. Orang yang melakukan kemaksiatan tidak sama dengan ahlul bidah. Ya. Bisa jadi yang melakukan kemaksiatan itu lebih mudah memang untuk diingatkan, dibimbing. Beda dengan ahlul bidah. Nah. Karena ahlul maksiat seorang mukmin yang melakukan kemaksiat sebenarnya eh, kemaksiatan sadar kalau yang dilakukannya itu maksiat. Jadi butuh dibimbing, butuh diarahkan, butuh diingatkan. Nah, oleh karena itu harus menggunakan metode hikmah tidak secara kasar. Kemudian faidah yang keempat muraatu ahwalinas asna al inkar alaihim memperhatikan keadaan manusia ketika melakukan pengingkaran atas kemungkaran mereka. Ya. Ini kembali kepada apa yang tadi telah disinggung. Setiap kemungkaran itu ya, dihadapi dengan cara tersendiri karena jenis kemungkaran itu banyak berbeda-beda. Nah, kemudian juga perhatikan kondisi orang yang melakukan kemungkaran. Nah, ada memang yang ketika kita ingkari kemungkaran yang dilakukannya dengan cara lembut, nggak pernah mau meninggalkan kemungkarannya. Berarti harus sedikit keras, ya Qala wa qawluhu yuhibbullaha wa rasulah. Berikutnya di dalam hadis Nabi mengatakan yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan rasulnya. Faidahnya pertama anna mahabbatallah bihaqqin mustalzimatun li mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faidahnya cinta kepada Allah dengan benar ini menuntut atau mengandung konsekuensi cinta kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yang kedua, Zikru ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khair litarghib fit taubati wal irsyadin nas ila rifqi bihi. Yang kedua, penting menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang yang melakukan kemaksiatan. Tujuannya memotivasi dia agar bertaubat ya. dan membimbing manusia untuk menampakkan sikap yang lembut. Rasul SAW dalam hadis tadi mengatakan ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Disebutkan kebaikannya. Aku tidak mengetahui tentang dia kecuali dia itu orang yang baik, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini jadi motivasi tersendiri baginya. Untuk segera meninggalkan kebiasaan minum khamr. Oh ternyata Rasul merekomendasi saya, Rasul menyebutkan kebaikan-kebaikan dalam yang ada dalam diri saya. Penting. Ya. Karena motivasi itu memang pengaruhnya sangat besar. Ya. Apalagi kita sangat butuh kepada yang namanya motivasi, dorongan, penyemangat. Dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa inna tanfaul mu'minin. Sampaikan peringatan, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Masuk dalam kategori peringatan, motivasi itu. Dorongan, kepada kebaikan. Itu termasuk peringatan. Nah. Faidah yang ketiga ada mulia si min nushi sahibil maksiyah walau takarrar minhul wuqu fil dzanbi. Jangan putus asa dari menasehati pelaku maksiat. Sekalipun berulang-ulang ya, jatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa. Sekalipun berulang. Nah, tetap masih ada harapan bagi dia untuk kembali kepada kebaikan dan meninggalkan kemaksiatannya. Harapannya masih besar, jauh dibandingkan dengan pelaku bidah. Ya, kalau pelaku bidah ini agak susah karena meyakini apa yang dilakukannya itu baik, gitu. disusah. Tapi kalau pelaku maksiat rata-rata sadar kalau yang dilakukannya itu sebetulnya apa? Keburukan, kejelekan. Jadi butuh pendekatan yang lebih intens. Nah. Terakhir faidah dari sini adalah anna murtakibal kabiratu la Orang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir. Minum khamr itu termasuk dosa besar. Ya. Didoakan laknat saja dilarang oleh Nabi. Jangan. Ya. Malah Nabi ngasih rekomendasi, dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Ada nanti tahu berapa? Hmm? Jam 6 Sedikit lagi aja kita baca hadis الحديث الثاني عشر حديث ke بلس قال أنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرضي البصر لك صدقة وإماطتك al hajara wa syaukata wal adma anit tariqi laka sadaqah wa faraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu engkau menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Engkau menunjuki orang yang tersesat di jalan adalah sedekah. Engkau menuntun orang yang penglihatannya kabur adalah sedekah, orang buta misalnya. Dan engkau menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan adalah sedekah, dari tengah jalan adalah sedekah. Kemudian engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jenis-jenis kebaikan yang bisa saja Jenis-jenis kebaikan yang disebutkan tadi kita anggap sebagai sebuah kebiasaan. Ya, ada orang buta mau nyebrang, ya, kita tuntun, kita anggap biasa, mungkin. Tapi sesungguhnya itu adalah ibadah, sedekah, asalkan niat kita betul-betul baik. Ya. Mungkin saja ada orang yang kehabisan air ketika kita sama-sama ngantri ngambil air, ya. kemudian kita bagi air yang kita punya, untuknya atau dengannya, maka ini juga sedekah sekalipun dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Menunjuk menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ini juga kita anggap sebagai sebuah kebiasaan. Bisa jadi begitu. Padahal sesungguhnya ada nilai sedekah di situ. Ada orang berhenti, kita sedang ada di pinggir jalan, ada orang berhenti, nanya jalan ke sini kemana. Nah, kita tunjukkan. Ini adalah sedekah dan nilai sedekah. Jangan sombong. Jangan kemudian belum apa-apa suudon. Wah, ini jangan-jangan rampok ini. suudon. Akhirnya ketika nanya jalan, dia tersesat, malah lebih kita sesatkan lagi. Salah Pak, harusnya mundur ke belakang, jangan ke sana. Jangan sampai seperti itu. Ya, kecuali kalau nanyanya aneh, Pak kalau jalan menuju langit kemana? Ya mah agak repot kalau pertanyaannya seperti itu. Nah, intinya kebaikan apapun yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya. Ya, ada nilai ibadahnya. Sedekah hatta hanya sekedar apa? senyum. tabas kafi waji akhi sadaqah. Senyum sedekah. Nah, fi wajhi akhika di depan wajah saudaramu. Maksudnya ketika bertemu, ya, ketika berpapasan, ketika bertemu, menampakkan raut muka yang menyenangkan ditambah dengan <clears throat> senyum. Ya, ini betul-betul bisa memberikan dampak yang positif dalam pergaulan sehari-hari, menghilangkan segala zunun, segala prasangka prasangka yang tidak baik. Nah, oleh karena itu faidahnya dari hadis ini yang pertama adalah kathrotu abu abil khair. Sangat banyak sekali pintu-pintu kebaikan itu. Ya, asal kita mau saja. Nah. Kemudian faidah yang kedua takthirun niyah fi ja'lil adat ibadat. Pengaruh niat dalam merubah adat menjadi ibadah. Maksudnya merubah kebiasaan menjadi ibadah. Asal kita niatkan ibadah, insya Allah jadi ibadah. Kita menuntun orang yang penglihatannya kabur di jalan. Kalau kita niatkan sebagai ibadah, maka jadi ibadah. Ya. Apapun itu, kalau kita niatkan ibadah akan menjadi ibadah. Nah. Kemudian azimu inayatil Islam bitahqiqi mabda'it tarabuti wat ta'awuni bainal muslimin. Besarnya upaya Islam dalam rangka mewujudkan dalam rangka mewujudkan ikatan ta'awun kerjasama antar kaum muslimin saling bantu membantu yang kuat membantu yang lemah, yang kelebihan membantu yang kekurangan dan terus seperti itu. Nah, bikin nyaman orang lain, ya, bikin nyaman orang lain, bikin nyaman jalan yang dilaluinya. Ini juga sama. Ada ta'awun, ada kerjasama yang baik. Imatatukal hajar wa syaukata wal azma anit tariq laka sadaqah engkau menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan menyingkirkan tulang belulang dari tengah jalan, itu menjadi sedekah. Karena hal-hal tadi jelas mengganggu lalu lalang orang, baik yang pejalan kaki maupun yang pengendara, ya, pengendara motor atau mobil dan seterusnya. Nah. Yang terakhir, adamu ikhtiqaril ma'ruf walau kana yasiran Faidahnya tidak boleh menyepelekan kebaikan walaupun sederhana. Yuakiduha dan ususun kathiratun kakaulihi ta'ala Hal ini bahkan diperkuat dengan nas yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran Seperti firmannya Fama ya'mal mithqala dharratin khairar Barang siapa yang melakukan kebaikan Walau seberat biji darah Kecil, ringan, sederhana Tetap akan melihat apa?